عليه وسلم Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur di Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini Allah berikan pada kita keberkahan, kemudahan melaksanakan kewajiban salat zuhur berjamaah dan kita sambung dengan taklim. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan jadi amal soleh buat kita semua. Amin, amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan berbicara tentang bab menutupi kekurangan. Bahwa semua manusia pasti punya kekurangan. Semua manusia pasti memiliki kekurangan yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-kamalu lillah namun hadirin rahimakumullah, kita punya kekurangan, mudah-mudahan kita punya kelebihan yang nutupin kekurangan kita. Atau sebagai manusia, mungkin dulu kita Pak Ustadz, dulu saya waktu masih muda nakal Pak Ustadz. Dulu sholat nggak serajin sekarang. Dulu bandel, kalau dulu awalnya bandel, mudah-mudahan sekarang udah berubah hadirin. Jadi kekurangan yang dulu-dulu kita tutupin dengan kebaikan di masa sekarang. Mudah-mudahan Allah mengampuni yang dulu dan menerima amal ibadah, amal ibadah kita yang sekarang. Saya mulai dari sebuah kalimat syair yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. mungkin yang megang fotokopian ada di halaman sampul ini. Dapat semua kan nih? 3000 eh kurang lah ya. Yang hadir 4000 nih buat yang hadir nih. Baik, Imam Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim wa in kathurat uyubaka fil baraya kalau engkau beliau mengatakan kalau engkau memiliki banyak aib dan kekurangan, kita mungkin banyak dosa, banyak kekurangan, ibadah kita kurang, dosa kita banyak. Baca Quran kita jarang, puasa sunnah juga kita nggak banyak hadirin. Wa sarroka ayyakuna laka ghita'un dan engkau ingin menutupi aib dirimu itu, Imam Syafi'i mengatakan tasattar bis sakhoi, tutupilah aib dirimu dengan sifat dermawan. Fakullu aibin yughtihi kama sakhau karena konon katanya kedermawanan itu bisa menutupi segala aib. Jadi kalau kita punya banyak aib, banyak dosa, segala macam kekurangan lah kita banyak kekurangan hadirin dan kita pengen nutupin kekurangan kita di antara nasihat beliau kata Imam Syafi'i tasattar bis sakhoi tutupilah dengan kedermawanan karena konon katanya kedermawanan bisa nutupin segala aib bahkan orang Arab mengatakan as-sakhau dafanun lil uyub kedermawanan itu pengubur segala aib contoh begini hadirin kita punya keluarga besar kumpul keluarga kita jarang datang acara-acara keluarga kita jarang hadir hadirin kita jarang nongol jarang kelihatan pasti keluarga kecewa hadirin kamu kenapa sih segala macam kita nggak sengaja hadirin punya kesibukan segala macam namun mudah-mudahan kita dermawan amin saudara susah kita tolongin ada yang perlu bantuan kita bantuin meskipun kita jarang kelihatan hadirin kita punya kekurangan karena kita dermawan kita ketutupan ya ketutupan hadirin betul nggak apa kata saudara dia sih meskipun jarang datang juga sering nyumbang ya hadirin meskipun jarang kelihatan juga sama keluarga baik ketutup nggak hadirin Tutup mudah-mudahan, amin. Ini udah jarang datang, jarang kelihatan. Pelitnya minta ampun hadirin. Ada nggak yang begitu tuh? Di sini sih ada kali, ya. di rumah hadirin. Jadi kalau kita punya kekurangan, ini contoh yang pertama, tutupin hadirin. Contoh begini dah. Kita punya anak. Anak kita di sekolahan nggak pinter hadirin. Anak kita nggak juara satu, nggak juara dua, nggak juara tiga. Mungkin di kelas 20 orang, ranking terakhir hadirin. Ranking 19 kali dah Cuman anak kita akhlaknya baik. Anak saya Pak Ustadz di sekolahan nggak pinter Pak Ustadz. Cuman akhlaknya bagus Pak Ustadz. Anak saya Pak Ustadz kalau disuruh sama ibunya ke warung tuh nggak pernah nolak hadirin. Di jalan ke warung. Kadang-kadang nggak disuruh dia ke warung hadirin. Nggak disuruh berhal nih tuh anak jajan nih. Dia kalau subuh bangun sendiri Pak Ustadz. Jam 2 dirubahun Pak Ustadz ke masjid. Masih dikunci tuh masjid. Tuh anak ngigo kalau Ustadz nih. Ini hadirin, anak kita di sekolahan nggak pinter, tapi akhlaknya baik. Kita sayang hadirin. Sayang, kan nggak pinter, tapi akhlaknya bagus Pak Ustaz. Ya enggak? Dia punya kekurangan, tapi dia punya kelebihan hadirin. Dia punya kekurangan kayak kue, makanan, makanan hadirin. Ada tuh makanan katanya, tampangnya kurang meyakinkan hadirin. Pokoknya kalau ngeliat nggak pengen makan dah. Cuman pas kita makan, eh enak hadirin. Enak banget hadirin. Kita beli hadirin. Beli juga. Karena rasanya enak atau sebaliknya, ada makanan tampangnya cakep banget hadirin. Cuman rasanya biasa aja hadirin. Saya pernah tuh beli pisang goreng. Standar lah pisang goreng biasa hadirin. Cuman kalau kita beli dikasih kotak cakep hadirin. Bungkusannya bagus gitu. Saya beli juga hadirin. Ya enggak? Sampai rumah saya makannya kotaknya hadirin. Pisangnya sih enggak makan. Pisangnya biasa aja kotaknya cakep tuh. Bahkan dalam dunia bisnis zaman sekarang, kemasan, packagingnya itu memegang peranan penting kurang pada satu sisi, sempurnakan pada sisi yang lain. Ini akan kita bicarakan pada siang hari insya Allah. Sampai jam berapa nih? Setengah empat ya, cukup nggak nih? Ab jam tiga dah. Jam tiga siapa Dirin? Saya enggak ya. <laughs> Yang siap silakan dah. Baik. Di fotokopian kita nih di halaman satu ada masalah hablum minallah dan hablum minannas. Di dunia ini Allah tidak hanya menyuruh kita yang namanya hablu minallah, punya hubungan yang baik dengan Allah. sholat kita. Nanti pada hari kiamat yang dihisap dua dirin. Hablu minallah dan habluminan minannas. Hablu minallah akan dihisap. sholat kita, zakat kita, puasa akan dihisap. Yang kedua juga akan dilihat apaan? habluminan minannas. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Suami dengan istrinya, anak dengan orang tuanya, dengan tetangga. Tidak hanya hubungan dengan Allah, dengan manusia dihisap hadirin. Karena ada orang yang menyangka dia cukup berhubungan baik dengan Allah. Dia masa bodoh dengan orang lain. Ada nggak hadirin tuh? Dia kalau jalan nggak pernah negor hadirin. Nolongnya kayak baja gitu hadirin. Apa kan dia bilang Assalamualaikum hadirin negor. Dalam Islam ada bab mujamalah hadirin. Ada bab yang namanya bahasa basi. Contoh begini. Kita punya tetangga mau berangkat kerja jam 6 pagi. Rambutnya rapi, bajunya rapi hadirin. Rambutnya kelimis. Nah, mau berangkat kerja hadirin kita tahu mau berangkat kerja, pasti kita nanya. Nanya apa Nadirin? Mau berangkat kerja, Pak? Ya iyalah, masuk gue pulang jam segini. Ya saya basa-basi, Pak. Ya Nadirin. Dia berangkat kerja, kita tahu nggak Nadirin? Kenapa kita nanya? Basa-basi ya Dirin. Tetangga kita mau berangkat sekolah Dirin jam 6 pagi, baju putih, celana buah abu bed osis Nadirin, nenteng tas. Dia mau berangkat sekolah kita tahu, pasti kita nanya. Nanya apa Nadirin? Mau sekolah, Neng? Ya, iya Pak Haji, masa pulang Pak Haji begini ya gue bahasa basi itu bahasa basi penting hadirin jadi tidak hanya kita dinilai hubungan kita dengan Allah dinilai juga hubungan kita dengan sesama manusia namanya hablum minan nas hadirin baik-baiklah kita punya hubungan dengan manusia mudah-mudahan menolong kita saat dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam ini hadis sahih riwayat Imam Muslim teksnya di halaman 1 tuh dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Husiba rajulun mimman kana qablakum. Ada seorang nanti hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab tadi kan dua saya bilang dilihat. Begitu dihisab dibuka catatan amalnya. Kata Nabi, falam yujad lahu minal khairi syai'un. Tidak diketemukan amal baiknya. Mungkin ibadahnya ya dikit hadirin. Katakanlah hablumin allahnya ya mungkin dia ibadah yang wajib-wajib doangan. Enggak banyak ibadahnya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang punya kelebihan. Apa kelebihannya? Illa annahu kana yukhalitun nas. Dia di dunia bergaul dengan orang lain. Dia memiliki yang tadi namanya habluminanas nas yang baik hadirin. Bergaul dengan manusia, dia ketemu negor, assalamualaikum, ngucapin salam itu sunnah hadirin. Kenapa kadang kita ketemu orang diem aja, Diren? Ya enggak? Negor basa-basi ya, Diren. Assalamualaikum, Bang. Kita kadang-kadang datang tadi undang, pulang tadi antar, Diren. Ya enggak ya, ada basa-basinya ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Haji, saya duluan nih. Itu baik, bagus. Jadi dibuka catatan amalnya, katakanlah kata Nabi, kebaikannya enggak banyak, tapi ini orang memiliki hablum minanas yang baik. Illa annahu kana yukhalitun nas. Dia bergaul. Wa kana musiran Bahkan kata Nabi, orangnya musiron, suka memudahkan urusan. Memudahkan urusan itu sikap yang baik, hadirin. Karena ada orang yang nyusahin, ada nggak hadirin? Jadilah orang yang memudahkan urusan. Kata Nabi, kalau Rasulullah SAW, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunafiru. Yassiru, permudahlah urusan dengan orang lain. Hadirin. Kalau punya urusan, gampangin hadirin. Kata Nabi, ibadahnya nggak banyak, cuman orangnya bergaul, habluminanas orangnya memudahkan urusan, enggak nyusahin. Ada enggak orang yang nyusahin hadirin? Contoh begini, ada orang hadirin di undangan, dia enggak mau kondangan, cuman gara-gara namanya salah dikit hadirin. Ada enggak tuh enggak kondangan, Bang? Gua malas kondangan, nama gue salah. Ya, Kenapa Bang enggak kondangan, Bang? Ini Pak Ustad. Saya kan udah haji, Pak Ustad. Kok nggak ada haknya Pak Ustad? Karena ada tulisan hadirin tuh, mohon maaf jika ada kesalahan pada penulisan nama dan gelar. Ada enggak hadirin? nggak kondangan bang, saya nggak mau posat, saya nggak ada hajinya posat. Sudah haji dua kali posat, kan harusnya haha posat, sudah dua kali, ya Nadirin. Tiga kali apa Nadirin? Hahaha Nadirin, tiga kali itu. Gue malas kondangan katanya. Ada orang ke rumah saya hadirin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apaan Pak? Ini posat, Saya mau nikahin anak saya posat, Tanggal sekian, sekian, sekian, sekian. Oh, udah selesai ngobrol kan dia pulang dah. Undangan ditinggal. Saya baca hadirin. Kepada YTH Ustadz Sahrini. Kok Sahrini hadirin? Kan nama saya Saharoni hadirin. Ya enggak? Iya mungkin muka sih mirip-mirip kali ya. orang mungkin terpesona ngelihat saya kan. Kalau saya orang yang baik, saya kondangan enggak hadirin? Kondangan hadirin. Kan salah nama. Kadang-kadang orang nggak kenal nama kita hadirin. Ya enggak? Saya yakin bapak-bapak masih meskipun kantor, sering ketemu belum tentu kenal hadirin. Ya enggak? Nama saya kan Saharoni. Ini hadirin yang kan nama saya Saharoni ya. Ini cuma nama ngajar doang hadirin. Kalau di KTP nama saya Aliando, nggak percaya? maksudnya ya nggak percaya udah terserah ya. Ini saroni ini buat ngajar doang hadirin. Enggak, kadang-kadang orang nggak kenal nama kita, ya nggak Salah-salah dikit kondangan hadirin. Kondangan aja udah. Ada orang kadang-kadang cuma saya malas kondangan posat Nama saya tuh Andi, pakai Y posat Masa pakai I? Ini bukan saya posat tuh orang nyusahin hadirin, hidupnya susah hadirin. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Man yassara 'ala mu'sirin, yassarahullah." Yang mempermudahkan akan dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Permudahkanlah urusan. Ini zaman sekarang orang bilang udah susah, jangan bikin susah hadirin. Ingat, iya al isadinu yusrun. Kata Nabi agama itu mudah. Walan yushaduddinu illa bahwa Tidak ada orang yang nyusahin dalam beragama kecuali dia sendiri yang kalah hadirin. Di beragama tuh gampang ya, ngapain dibikin susah? Pernah Rasul Shallallahu alaihi wasallam menegur sahabat Muaz karena jadi imam terlampau lama hadirin. Ada nggak tuh ada dia sholat subuh kalau nggak salah terlampau lama gitu kan. Sahabat ada yang mufarokoh keluar duluan. Kemudian Muaz menegur, wah ya fasik, kenapa kamu nggak ikut berjamaah? Ini orang adu menabi karena Muaz kelamaan. Nabi tegur Muaz, ya Muaz, afatanun anta ya Muaz. Engkau ingin menimbulkan fitnah wahai Muaz. Idza amman nasa fal yujiz. Kalau jadi imam jangan terlampau lama hadirin. Ya enggak? Fa nawaroh aku karena di belakang kamu ada al dhaif Al-Sakim, wadal haja ada orang yang sakit, orang yang lemah dan orang yang punya banyak keperluan. Kalau sholat sendirian lama boleh ngadirin? Boleh. Ya? Nah, tadi imam kita pas tuh hadirin, ya Kadang-kadang ada imam kelamaan, ada hadirin tuh. Sujud lama banget hadirin. Ustadz kan Nabi Muhammad diriwayatkan yutilus sujud dan memanjangkan sujud hadirin. Ya, ya tentu jangan berlebihan hadirin. Kalau sholat sendirian lama banget boleh hadirin. Jadi imam lama banget tuh makmum hadirin dia ngangkat eh belum hadirin ya enggak dia ngangkat lagi belum lagi kata makmum gue udah empat kali ngangkat imam nggak bangun bangun tidur imamnya hadirin pules boleh nggak sholat lama kalau sendirian terserah hadirin kalau jadi imam jangan terlampau lama jangan nyusahin agama itu mudah kata nabi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah menginginkan kemudahan tidak menginginkan kesulitan hadirin jadi prinsip beragama itu memudahkan. Singkat cerita kata Nabi, ini orang amalnya nggak banyak, namun ini orang suka bergaul, wakana musiron, memudahkan urusan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini nih jadi suami suami yang memudahkan urusan. Kata istri Pak Ustad, suami saya makannya susah banget Pak Ustad. Ada tuh ibu-ibu curhat di pengajian. Suami kalau mau makan susah banget Pak Ustad. Dia semenjak rajin nonton acara masak-masak di TV Pak Ustad, Master Chef, Master Chef ya. Nasi lembek dia mau makan, Pak Ustaz. Keras dikit, dia maunya tingkat kematangan nasi 70% Pak Ustaz. Ribet Ren, ribet banget Ren. Kalau makan istriku ini kayaknya tingkat kematangannya kurang sempurna nih. Repot hadirin. Ya Suami saya susah banget, Pak Ustaz. Kalau makan dihitung, Pak Ustaz. Ya kan? Ada istri yang lain yang bilang kalau suami saya gampang Pak Ustaz. Suami saya Pak Ustaz makan nih lembek dia makan, keras dia makan Pak Ustaz. Kadang-kadang masih beras dimakan Pak Ustaz. Itu suami saya Pak Ustaz. Ibu ayam Bu suaminya. Iya. Jangan nyusahin hadirin. Bisnis prinsipnya memudahkan. Kalau susah orang malas hadirin. Iya enggak? Aneh malas bisnis main teh, susah. Iya hadirin. Bisnis memudahkan, mudah, mudah, mudah. Apa kata Nabi? Rahimakallah Rasulullah SAW. Rahimallahum ra'an samhan idha ba'a, samhan idha shtaro, samhan idha Allah senang kepada seorang yang kalau menjual gampang, membeli juga gampang, dan mudah dalam pembayaran. Jadi dia ngejual gampang, beli juga gampang hadirin. Mau bayar juga gampang. Jadi kalau dia minjem duit, mulangin gampang. Ada orang minjemnya gampang, mulanginnya susah. Ada nggak hadirin tuh? Anak kapok minjemin ente dah susah banget naginya. Nah ini pokoknya inspirasi memudahkan. Kata Nabi, hablum minallahnya nggak banyak, cuma dia hablum minannas. Kemudian kata Nabi, qalallahu azza wa jalla. Saat itu sedang dihisap Allah berfirman, nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu kata Nabi Allah berfirman kita lebih berhak dibandingkan dia di dalam masalah mempermudah urusan. Kalau dia orang yang mempermudah urusan, kata Allah, kita lebih berhak memudahkan urusan, mudahkanlah urusan dia. Menurut cerita hadis ini, hadis Sahih Imam Muslim, hablum minannasnya menutupi kekurangan pada sisi hablum minallah hadirin. Saya mohon maaf kita sadar diri ibadah kita kurang hadirin. Saya deh kita sholat malam jarang hadirin, puasa sunnah jarang, baca Quran dikit, infak seadanya hadirin. Banyak nggak kekurangan kita? Mudah-mudahan kita tutupin dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau Rasulullah SAW dari Aisyah umul Mukminin, beliau mengatakan, Innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatas saimil qaim. Kata Nabi seorang mukmin itu dengan akhlaknya yang mulia bisa menyamai derajat orang yang rajin qiyamul dan rajin puasa sunnah. Dia jarang qiyamul lail mungkin, dia jarang puasa sunnah. Namun akhlaknya baik, akhlak yang mulia nutupin hadirin. Nutupin bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi, tidak ada sesuatu yang paling berat timbangan hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Tawadu hadirin ya, rendah hati. Rendah hati itu akhlak yang mulia. Pernah satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bawa barang gitu, Nabi punya barang. Sahabat berbutan pengen bawain, Pengen bawa yang punya Nabi, Nabi punya barang. Kalau kata Nabi, sahibu syai'i ahakku bi syai'ihi. Yang punya barang lebih berhak bawa sendiri barangnya. Illa ayyakuna dhaifan, kecuali dia nggak kuat ngangkat barangnya, fayu'inu alaihi akhuhul muslim. Baru saudaranya ngapain? Nolongin hadirin. Ini sikap tawadu. Karena ada orang yang senang kalau punya barang dibawain. Ada nggak hadirin tuh? Itu kan ada pengawalnya gitu kan. Teng, teng. Kata Nabi, yang punya barang bawa sendiri. Itu sikap tawadu. Ada Pak Kiai itu hadirin. Pulang acara maulid Nabi, nenteng berkat. Santri pada berbuat bawain. Pak Kiai, saya bawain, saya bawain. Enggak, saya bawa sendiri aja. Tawadu Pak Kiai, gue takut ketuker. <laughs> Tahun kemarin ketuker, gue tahu lagu lu. Udah gue Keren tawadu Pak Kiai. Enggak, gue tawadu juga, cuma takut ketuker. Lalu pamer Berubah kok berkatnya lain. Tukar sama muridnya. Jadi ini ini kata Nabi orang mukmin dia mungkin tadi tuh dengan akhlak yang mulia menyamai derajat orang yang qiyamul lail dan siamun nahar. Dalam lain hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu As-sa'i alal armalah wal miskin kata Nabi as-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang bersungguh-sungguh menolong para janda, bersungguh-sungguh menolong anak yatim Kata Nabi, kal mujahidi fi sabirillah bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Kata Abu Hurairah, aku yakin Nabi mengatakan kal qaimil ladzi la yuftir, kasaimil ladzi la yaftur. Kayak orang yang qiyamul lail sepanjang malam, bagaikan orang yang puasa sunnah setiap hari. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa hadirin? Orang yang sungguh-sungguh nolongin orang lain, dermawan hadirin, dermawan. Suka menolong anak yatim, menyantuni para janda. Amin ya. Kadang enggak amin Bapak nih. Eh. Janda yang mana Pak Janda yang butuhkan nih. Eh. Kalau janda muda baik yang mikirin hadirin, janda tua tuh jarang yang mikirin. Baik, kita kembali. Jadi ini bagian yang pertama, hablum minallah, hablum minannas. Kurang pada satu sisi, tutupin hadirin, tutup. Mudah-mudahan kita dermawan. Amin. Jadi kekurangan-kekurangan kita bukan sengaja, Ustadz kalau gitu kita nggak usah ibadah aja Pak Ustadz, dermawan. Enggak juga hadirin. Kita nggak sengaja nih hadirin, kita banyak dosa, ibadah kurang, pengen ngaji nggak sempat sempat hadirin, pengen puasa sunnah nggak jadi jadi, ada nggak hadirin? Ya nggak, pengen sedekah juga kelupaan hadirin. Tiap kotak amal lewat, ya Allah nggak bawa duit nih. Tiap kotak lewat, ya nggak bawa duit. Ya. Kita pengen kiamulail kagak bangun, pengen puasa sunnah nggak kuat hadirin, pengen banyak kekurangan hadirin, kita sadar diri, milikilah akhlak yang baik. Mudah-mudahan ketutup ditutup Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua hadirin rahimakumullah, kita ngomongin awal dan akhir. Kalau awalnya kurang, sempurnakan di akhir. Kekurangan di awal ditutup dengan kesempurnaan di waktu akhir, namanya husnul khotimah. Kita tadi saya bilang Pak Ustaz, dulu saya masih muda Pak Ustaz. Ya, sholat bolong-bolong Pak Ustaz. Dulu masih muda, sholat jarang-jarang Pak Ustaz. Dulu masih muda, Ramadan juga kadang-kadang puasa, kadang-kadang kagak. Ya nggak hadirin? Baru sekarang aja nih Pak Ustaz rajin ibadah segala macam. Begini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa kata ulama Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Beliau katakan fa innal a'mala bil khawatim. Sebuah amalan dilihat ujungnya. Idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Kalau seandainya engkau tidak bisa memberikan penyambutan yang terbaik, berikanlah perpisahan yang mengesankan hadirin kan ada ada penyambutan, ada pelepasan gitu ya. Kita punya kawan dari daerah hadirin mau datang ke Jakarta. Dia belum pernah ke Jakarta hadirin. Mungkin kita pernah ke daerah kenal orang gitu, Pak Jai. Semua ke Jakarta nih Pak Jai. Tolong jemput dong di bandara. Iya dah. Tanggal berapa ente? Taran jemput di bandara. Saya mau jalan-jalan di Jakarta seminggu, mau ke Monas, ke Ancol, ke Ragunan, Taman Mini. Tenang aja dah, aneh temenin. Singkat cerita di hari H hadirin, begitu dia datang, eh kita sibuk hadirin, kita nggak sempet jemput. Dia kecewa nggak hadirin? Apaan ngomong doangan PHP ini? Katanya mau jemput, kagak jemput. Dia keliling seminggu di Jakarta, kita nggak sempat nemenin hadirin. Dia kecewa nggak tuh? Udah jemput kagak, nemenin kagak, ngomong doangan ya hadirin. Untuk mengurangi kekecewaan dia hadirin, pas dia mau pulang ke daerah, kita apain hadirin? Kita apain hadirin? Anterin ke bandara. Apain lagi hadirin? Beliin oleh-oleh. Apain lagi hadirin? Ajak makan restoran hadirin. Apa lagi hadirin? Diem aja deh. Apa lagi nih? Halo? Suara bagus hadirin suaranya? Orangnya? Enggak ya. Anterin ke bandara hadirin, beliin oleh-oleh, ajak makan, ongkosin, beliin tiket hadirin. Dia girang hadirin tuh. Ya Allah Pak Haji, repot banget Pak Haji, pakai oleh-oleh segala. Ente nggak mau? Mau Pak Haji, saya demen banget gitu. Dia tenang hadirin. Maaf ya, ente datang anda nggak bisa jemput, anak sibuk, ente keliling, nggak apa-apa Pak Haji, nggak apa-apa Ya Allah ini udah kekurangan di awal karena kita baik di akhir, ketutup nggak hadirin. ketutup hadirin, ketutup. Tutupilah kekurangan yang dulu-dulu dengan kebaikan sekarang hadirin. Orang bilang begini, kayak orang berumah tangga. Ada orang berumah tangga dari awal nikah berantem mulu hadirin. Ada nggak tuh? Dari awal nikah hadirin berantem mulu Pak Ustadz saya sama suami dari awal nikah ribut mulu Pak Ustaz. Dari sejak duduk di pelaminan Pak Ustaz udah berantem Pak Ustaz. Berebutan amplop. Eh tadi mana amplop ini Udah mas saya mang Dari duduk di kantin udah berantem hadirin. Sampai terus berantem mulu Pak Ustaz. Sampai udah tua masih berantemnya aja Pak Ustaz. Umur udah gocap Pak Ustaz. Udah 55, 60 masih berantem aja. Ada nggak Den? Nenek-nenek kakek-kakek berantem? Ada tuh. Nenek-nenek kakek-kakek masih ribut aja Dirin. Apa kata nenek? Pulangin saya, pulangin. Pulangin. Pulangin kemana? Udah meninggal orang tua lu. Bodoh amat, pokoknya pulangin. Ke Kober pulangin. Udah tua masih ribut aja hadirin. Ini kata istrinya Pak Ustad, saya berumah tangga dari awal nikah ribut mulu ribut. Eh sekarang udah tua Pak Ustad, udah nggak berantem Pak Ustad. Alhamdulillah dah. Kadang mesra sama suami Pak Ustad. Sekarang suami kalau manggil ayang bebek, ayang bebek, eh, bebek bebek, udah mesra Pak Ustad. Walaupun orang bilang Pak Ustad, biasanya kalau pengantin baru mah mesra, ya nggak Dirin? Kalau ah, udah lama baru adem. Namun ada juga Dirin, ada orang dari nikah ribut mulai dari awal Dirin. Walaupun kebanyakan sih, kalau masih baru anget nggak Dirin? Masih anget ya. Saya sering tuh diundang Pak Ustad, tolong dong ngasih nasihat buat pengantin nih acara akad nikah. Nasihat buat pengantin baru. Saya bilang pengantin baru mah Pak, nggak nggak perlu nasihat. Yang perlu nasihat pengantin pengantin lama Dirin, udah anyep ya, udah dingin. Perlu diangetin hadirin tuh. Kalau pengantin baru mesra hadirin. Mesra, ya. naik motor juga tuh, oh, kenceng banget pegangan hadirin, nggak bisa napas tuh suami. Dibekep sampai. Eh. Kalau pengantin baru naik, naik motor tuh. Kalau pengantin lama gimana hadirin? Bini lu naik motor jalan. <laughs> Eh. Pas saya rumah, bini gua mana dia? Tinggalan. Pengantin baru naik mobil, mesra banget ya pengantin baru nih, dia lakinya nih dilapin pakai tisu yang hadirin, dilapin, itu ya, hadirin pisang dibukain hadirin air juga nih ayo bang minum pengantin baru hadirin kalau pengantin lama hadirin ya enggak pengantin lama nih lakinya nyupir gerah banget gerah gerah keringetan bininya tidur sebelah sebelahnya mangap agak gemuk-gemuk dikit tadi pengantin lama tuh hadirin baru bilang woi bangun dong jangan tidur mulu ya lah bang baru tidur bang sebentar gini hadirin jadi kalau dulu awalnya nggak bagus hadirin, sempurnakan di awal hadirin. Saya yakin namanya orang berumah tangga, ada nggak hadirin? Mudah-mudahan rumah tangga kita berantem udah habis hadirin. Amin. Ingat. Ya Ributnya udah kemarin lah, ya nggak? Udah habis hadirin. Jangan ribut mulu, capek hadirin. Capek, capek hadirin. Jadi kebaikan-kebaikan yang dulu belum sempat kita kerjakan sama istri, istri sama suaminya, suami istrinya, kerjain sekarang hadirin. Awalnya nggak bagus, ujungnya bagusin hadirin. Pak Ustadz, saya berumah tangga ada 30 tahun, 40 tahun belum pernah suami Pak Ustadz ngajak makan, bilang bu, masuk Bang, kali-kali nggak bang bang makan makan di luar, suaminya ngerti ke depan rumah. Mau ngapain bang? Kita makan di luar, ya blow on banget di restoran. <laughs> Gelar tiket depan restoran, ya lo blow on banget nanti Ren, kagak ngerti juga. Orang kampung lakinya, bini orang kota. Sekali-kali dong bang, beliin bunga bang, kayak orang-orang gitu bang. Ya dah pulang kerja, gue beliin bunga ntar. Begitu pulang kerja, Neng, Neng, ini bunga diaur mana Neng? Bunga jarak dia nanti. Bunga jarak Ya Allah abang saya mati bang bang. Katanya beliin bunga, bukan pun tetangkanya, nah, bang kayak orang-orang bunga mawar. Bang, dusun banget sih bang, desa, deso. Gini hadirin, jadi kayak saya ulangi. Jadi kalau awalnya kurang, sempurnakan di akhir. Saya mohon maaf dulu mungkin jarang sholat duha. Sekarang kita rajin sholat duha. Dulu jarang kiamulail. Pak Ustadz, saya dulu nggak sempet belajar Quran. Udah Pak, sekarang kita belajar. Dulu nggak pernah ngafal Quran. Sekarang hadirin. Sekarang. Jadi kata ulama Ibn Taymiyah mengatakan apa kata Ibn Taimiyah? Al ibratu bikamalin nihayat la binaksil bidayat. Yang menjadi standar penilaian adalah kesempurnaan di waktu akhir, bukan kekurangan di waktu awal. Al ibratu bikamalin nihayat di halaman tiga tuh. Yang menjadi standar penilaian adalah kamalun nihayat la binaksil bidayat, kesempurnaan di akhir bukan kekurangan di awal. Meskipun awalnya kurang, mudah-mudahan akhirnya sempurna hadirin. Gitu tuh. Kayak tadi orang berumah tangga kan. Jadi ya orang bilang meskipun dulu ya namanya masih muda ya ngadain Pak Ustadz, saya dulu ya namanya masih muda, mungkin sholat begini begitu, sekarang udah berubah hadirin, udah berubah. Dulu saya suka begini Pak Ustaz. Ya. Sekarang udah begini Pak Ustaz. Bayang bang, enggak sekarang pakai ember minum Pak Ustaz. <laughs> dulu pakai botol, sekarang pakai ember. Jadi kalau dulu suka maksiat hadirin, kita berubah. Sekarang berubah hadirin. Jadi biarin awalnya jelek, yang penting sekarang bagus hadirin. Yang dilihat apa? Kesempurnaan di akhir. Mudah-mudahan bagus dari awal. Mudah-mudahan. Orang bilang jangan kayak orang makan rambutan. Tau gak makan rambutan hadirin? Kita beli rambutan di pasar, seikat. Yang pertama dimakan yang mana? Yang merah-merah dulu. Yang merah habis makan yang kuning. Iya enggak Dirin? Yang kuning habis makan yang hijau. Sepet Dirin. Salah ya. Yang benar kayak makan bakso. Tahu makan bakso hadirin? Makan bakso apa duluan? Mie-nya dulu ya enggak? Kuahnya terakhir apa Bakso Baksonya dah. Eh anaknya minta. Pak minta pak, ya ini anak duraka banget dah. Udah gue sayang-sayang. Dia yang makan. Kayak orang makan mie ayam, makan pangsit tadi ya nggak tuh? Pakai sumpit ya. Makan mie-nya dulu hadirinnya ya nggak tuh? Terakhir apa hadirin tuh? Ayam sama kuahnya ya. Taruh dah sebentar kita ngambil sendok. Eh pas balik diangkat sama abang hadirin. Lah mana dia mangkok? <laughs> Dibenain, brengsek batu abang durakak banget ya. Taruh di bawah ditumbuk mangkok yang lain. Lah gua mau uyuk diangkat aja. Jadi begitu. <laughs> Jadi orang bilang tuh mudah-mudahan bagus dari awal. Amin. Cuman kalau Pak Ustaz, jadi ini berita gembira mudah-mudahan. Jadi kalau dulu ya Allah Pak Ustaz, dulu awalnya kurang yang hadirin. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakillah haitsu Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Waat bi isayi atal hasanata tamhuha. Ikutilah kekurangan, kejelekan yang dulu pernah kita lakukan di halaman belakang nih. Ikutilah perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan dengan perbuatan baik tamhuha yang baik akan nutupin yang jelek hadirin. Jadi kalau dulu ya ada kekurangan segala macam, sekarang perbanyak puasa sunnah, perbanyak sholat-sholat sunnah, ada rezeki, infak, sodako, berbuat baik, nolongin orang hadirin. Mudah-mudahan nutupin yang dulu-dulu. Kalau dulu suka berbuat maksiat, sekarang udah berubah, udah berubah baik hadirin. Kita tadi kan orang berumah tangga eh. Kalau dulu berumah tangga banyak kurangnya, mudah-mudahan sekarang udah akur. Amin. Orang bilang kayak bini tua, bini muda. Ada nggak itu? Bini tua, bini muda berantem mulu. Ada nggak Den? Istri muda, istri tua nggak akur, ribut mulu. Dulu, sekarang udah akur, Den. Karena suami udah meninggal. Jadi sekarang udah udah damai. Kita kembali hari rahimahullah. Jadi awal dan akhir bahkan kata ulama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Apa kata beliau? Ahsin fi ma baqiya yaghfir laka ma madha. Berbuat baiklah di waktu yang tersisa, kekurangan di masa lalu akan tertutupi. Berbuat baiklah di masa yang tersisa, kekurangan yang lalu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Katakanlah Allah takdirkan umur kita berapa dirin? 60 tahun, 70, 80. Yang udah lewat berapa dirin? 25, 30, 35, 40, 45, gocap, 55 berapa dia udah lewati? Udah lewat sekian hadirin. Berapa sisanya nih? Kalau katakan umur kita 60 Allah takdirkan. Yang udah lewat 50 tinggal 10 bagusin yang 10 hadirin. Semoga nutupin yang kurang. Ya Umur rahasia Allah kita nggak ada yang tahu hadirin. Sering saya bilang mungkin bapak-bapak duluan saya belakangan atau saya belakangan bapak-bapak duluan. Amin. Kita nggak tahu hadirin nggak ada yang amin hadirin. Amin ya rabbal alamin. Itu rahasia Allah ya nggak umur. Jadi Allah takdirkan berapa nih? Seorang jadi pejabat hadirin. Jadi pejabat lima tahun hadirin. Katakanlah satu tahun pertama, satu tahun kedua, tiga tahun pertama hadirin. Kurang sempurna. sempurna karena di dua tahun yang sisa hadirin. Jadi kemarin banyak kurangnya tutupin hadirin. Jangan udah banyak kurangnya malah kurang. Jadi sempurnakan hadirin. Jadi kalau kita nih apapun kita sebagai karyawan hadirin. Kita sebagai apapun kita pasti punya kekurangan. Ya hadirin. Orang bilang kayak penyanyi. Itu nggak penyanyi. Ada penyanyi tampang pas-pasan. Ada hadirin? Eh suaranya bagus hadirin. Ketutup nggak tuh? Pas dia nyanyi, mermanya hadirin. Masa diliatin ya. Saya lah katakan guru ngaji hadirin. Saya punya banyak kekurangan. Kata orang Ustaz Saroni tampang pas-pasan. Ngajar kagak jelas hadirin. Cuma saya punya kelebihan hadirin. Saya bikin fotokopian. Iya nggak? Ini strategi hadirin, nutupin kekurangan hadirin. Walaupun ceramah kagak jelas lumayan bikin fotokopian bisa dibawa pulang. Begitu hadirin. Iya nggak? Jadi apa kira-kira sekarang zaman kompetisi, Iya nggak? Ini orang dalam dunia bisnis hadirin, dalam dunia bisnis apa kira-kira kelebihan yang kita punya sebagai perusahaan, sebagai karyawan, sehingga orang tetap jadi pelanggan kita, sehingga orang tetap makan di, di tempat kita hadirin. Sehingga apa kelebihan yang kita punya? Katakanlah sekarang orang bilang ekonomi lagi susah hadirin, persaingan ketat gak nih? Apa kira-kira kelebihan kita sebagai sebuah perusahaan, sebagai sehingga dengan kelebihan itu hadirin, ini kita tetap survive di zaman persaingan luas hadirin. Apa kelebihan yang kita punya yang akan kita jagokan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Katakanlah saya minta maaf kita ibadah kurang hadirin, sholat malam jarang, baca Quran dikit hadirin, sholat wajib di kadang-kadang terlambat bukan di awal waktu hadirin. Saya mohon maaf, kita sebagai suami banyak kurang, sebagai anak dari orang tua kita banyak kurang hadirin. Kita sebagai orang tua dari anak kita punya banyak kurangnya hadirin. Apa kira-kira kelebihan kita hadirin? Yang bisa kita jagokan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nutupin kekurangan kita nutupin kekurangan kita. Kayak tadi tuh, meskipun dia begini, tapi dia begitu. Nutupin kekurangan hadirin. Mudah-mudahan kita punya akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita bayar sama orang hadirin. Mudah-mudahan kelebihan yang kita punya bisa nutupin kekurangan kita yang sangat banyak. Jadi kita kembali kalau awalnya kurang, sempurnakanlah dia akhirnya. Ikutilah perbuatan buruk yang pernah kita lakukan dengan perbuatan baik. Yang baik akan nutupin yang, yang buruk. Kayak orang makan apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman 7. Kata Nabi, "Idza akala ahadukum," kalau kamu sedang makan, kata Nabi. "Falyadhkurismallahi ta'ala." Kalau makan berdoalah. Kalau makan baca doa, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hadirin, fa innasiya ahadukum. Kalau kamu makan, lupa baca doa di awal. Apa kata Nabi? Maka sebutlah nama Allah di akhirnya, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim awaluhu wa akhiruhu. Gitu hadirin. Kita makan nih, lupa baca doa di awal, berdoalah di akhirnya hadirin. Kita bekerja, kita beramal, berbuat baik, mungkin awalnya niatnya salah, ada nggak hadirin? Orang pergi haji niatnya bukan karena Allah. Mungkin eh pas dia pergi haji hadirin mungkin dengerin ceramah, lihat oh, ya Allah, aku kenapa pergi haji niatnya jelek? Dia rubah niat hadirin. Luruskanlah niat kita kalau awalnya nggak bagus hadirin Mungkin awalnya kita berumah tangga semata-mata karena masalah hawa nafsu luruskan hadirin. Berumah tangga niatnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji, belajar, menuntut ilmu, niatnya apa? Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau awalnya bukan karena Allah, kita sempurnakan, kita lurusin hadirin lurusin. Awal kita makan nggak baca doa, berdoalah di akhirnya. Sekarang kita ngomongin yang terakhir masalah orang tua berbakti pada orang tua. Kalau dulu kita belum berbakti kepada orang tua kita, berbaktilah sekarang hadirin. Kalau dulu belum sempat berbakti kepada orang tua kita, ada cerita menarik pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam surat Yusuf, di dalam surat Yusuf ada eh, sebelumnya saya bacakan sebuah hadis Nabi dulu. Dari Abdullah bin Amr berkata, ada seorang pemuda menghadap Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dia berbaiat dia ingin berjuang bersama Nabi, berhijrah bersama Nabi. Namun wataroka abawaihi bekiani. Namun dia pergi meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Mungkin maknya nggak ngasih, bapaknya nggak ngasih nangis orang tuanya. Nabi tahu apa kata Nabi? Irji ma. Pulanglah kamu ke rumah orang tua kamu. Wa adhik huma kama abkaitahuma. Buatlah keduanya tersenyum sebagaimana tadi engkau sudah membuatnya menangis. Kalau dulu kita pernah bikin nangis orang tua kita berusaha sekuat tenaga hadirin untuk membahagiakan orang tua kita sekarang. Ada cerita menarik saya bilang tadi pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam surat Yusuf ada beberapa ayat di halaman 5 nih, halaman 4 ya. Kalau kita buka surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf, ada beberapa ayat yang bercerita tentang bajunya Nabi Yusuf. Baju bahasa Arabnya apa? Komisun, komis. Sebagian orang Arab melafazkan kof dengan G, jadi gamis ya. Semua baju itu gamis, komis. Ayat yang pertama tentang bajunya Nabi Yusuf yang bikin bapaknya nangis. Nangis, nangis, nangis, nangis sampai Nabi Yakub nggak bisa ngelihat tuh bapaknya Nabi Yusuf. Cerita baju yang kedua yang bikin bapaknya bisa ngelihat lagi dan berbahagia. Bagaimanakah ceritanya? Begini hadirin. Kan Nabi Yusuf punya abang, punya saudara. Saudaranya katakanlah cemburu dengan dia. Diajak ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur, dibuka bajunya, dibuka bajunya. Kemudian baju Yusuf diapain ya? Dikasih darah darah binatang, ingat ya Dibuang ke sumur, pulanglah ke rumah. Mereka pulang Allah abadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka pulang ke rumah membawa baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah. Nangis, "Papa, papa, Yusuf makam datang buas." Nangis gitu kan. Nangis, nangis, nangis. Nabi Yakub sedih, hadirin. Nabi Yakub sedih. Di ayat 84 wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat min minal huzni huwa kazim. Nabi Yakub ya kesian banget Yusuf nangis nangis nangis sampai matanya putih nggak bisa ngelihat hadirin. Karena orang kalau putih nggak bisa ngelihat, gimana enggak hadirin? enggak iya kalau putih semua ya, sudah hadirin tuh. Serem ya kita hadirin. Nabi Yakub nggak bisa ngelihat. Jadi baju yang pertama bikin bapaknya nggak bisa ngelihat, hadirin nangis sedih. Singkat cerita, apakah yang terjadi? Tadi kan dibuang ke sumur hadirin dibuang ke sumur, ada pedagang lewat, yang hadirin. Ditimba, ya kan, ngambil air, ternyata ada apaan tuh? Eh, ada Yusuf, ya kan? Kan ganteng katanya ya. Begitu melihat, ah, ganteng Nabi Yusuf. Untung Nabi Yusuf. Kalau wakwaw, dilepas lagi tuh hadirin. Terus diangkat, wakwaw. Dilepas, ditinggal hadirin. Jalan-jalan, jalan-jalan. Diangkat Nabi Yusuf, diangkat hadirin, dibawa ke Mesir, dijual jadi budak ya jadi budak Nabi Yusuf dibeli oleh Zulaiha dan suami dirawat dirawat dirawat gede singkat cerita Zulaiha tertarik dengan Yusuf difitnah masuk dalam penjara di penjara singkat cerita akhirnya keluar dari penjara jadi raja di Mesir datang musim paceklik musim susah datang orang dari mana-mana ke Mesir minta bantuan termasuk abang-abang itu ketemu Nabi Yusuf ya kan dibongkarlah oleh Yusuf siapa dia aku innani ana Yusuf akulah Yusuf adik kamu kaget abang-abang itu Kaget. Singkat cerita, nanya Nabi Yusuf, gimana kabar bapak? Kata abangnya, semenjak engkau tidak ada bapak, tiap hari ngapain? Nangis sampai nggak bisa ngelihat. Apakah yang dilakukan Nabi Yusuf? Dibuka bajunya. Dia katakan kepada abang-abangnya itu halaman 5 surat Yusuf ayat 93-94. Berkata Nabi Yusuf, idhabu biqamisi hadha. Bawalah bajuku ini, bawalah bajuku ini ke rumah Fa'alkuhu ala wajhi abi ya'ti basiron tertempelin ke muka bapak, bajuku, ntar bapak bisa ngeliat lagi. Singkat cerita, ini Mesir nih, ini rumahnya Nabi Yakub kan. Pulanglah mereka hadirin. Di tengah perjalanan nih, bawa baju nih ya. Belum sampai hadirin, di Quran diabadikan. Walamma fasolatil iru qala abuhum. Manakala rombongan lagi jalan, di rumahnya nih Nabi Yakub berkata, apa kata Nabi Yakub? Ini belum nyampe, masih di sini dia belum nyampe ini. Apa kata Nabi Yakub? Inilah ajiduri Yusuf. Aku kayak nyium-nyium bau Yusuf nih kata-kata dalam tafsir kebawa angin hadirin. Kan gini, orang tua saking sayang sama anak, itu sampai apal bawa anaknya hadirin. Kita ke rumah ibu kita hadirin. Kita belum masuk, masih di luar. Apa kata ibu kita? Din, Din, lu Din. Kok tahunya Kan ayah belum masuk. Gue cium bau lu. Apak-apak begini nih. Gitu hadirin. Kita belum masuk, ibu kita tahu hadirin. Kan orang tua sama anak sayang hadirin. Sayang banget hadirin. Kadang-kadang ibu tuh, saking sayang sama anak, Sampai dia lupa kalau tuh anaknya Dirin. Nong neng nong neng nong neng. Ini anak siapa? Itu anak dia nih benar. Anak dia. Dia lupa Dirin. Nong neng nong neng. Ini anak kata lakinya, "Neng, bukan anak kita, Neng." Iya, Bang, aku bercanda, Bang. Jangan-jangan bukan anak kita, Neng. Waduh. Suaminya baper hadirin, dibahas ada suaminya, Neng. Udah tiga hari deh aku dengerin kau nyanyi lagu itu terus. Ingat. Iya kan? Jangan-jangan itu suaminya crazy, majnun hadirin. Neng. Dibahas, dibahas jadi berantem hadirin. Itu orang tua sayang banget sama anak, ya ngadirin. Saya sering lihat kalau di pengajian ibu-ibu, saya suka ngajar pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu hadirin kalau pengajian ini kan bagian kue dalam kotak, hadirin dalam box. Kagak dimakan hadirin tuh kue. Buat siapa hadirin? Buat anaknya hadirin, ibu-ibu tuh. Kalau ngaji buat sapu tangan hadirin, buat ngipas hadirin gerah, buat pilak-pilak dikit kadang, buat ngeperingat. Terakhir buat bungkus kue hadirin. Eh, itu mak kita tuh. Pulang kita makan, mak. Kok asem banget ya mak? Udah nyampur makin inget gue katanya. Itu orang tua kita sayang banget. Semoga Allah sayangin orang tua kita yang udah meninggal. jadi ya, ya masih hidup semoga panjang umur. Singkat cerita akhirnya nih baju sampai ke rumah. Ya kan Nabi Yakub ditempelin bisa ngelihat lagi ya, Nabi Yakub alaihissalam. Yang menarik adalah dari dua ayat ini nih. Dalam kitab tafsir atau Tafasih Ali As-Sobuni dijelaskan. Anak yang membawa baju pada cerita yang kedua adalah juga anak yang bawa baju pada cerita yang pertama. Orangnya dia-dia juga. Di dalam tafsir dijelaskan dia ngotot, aku yang bawa, aku yang bawa. Ditanya kenapa demikian? Dikatakan afrahuhu kama ahzantuhu. Aku ingin membuatnya bahagia karena dulu akulah yang bikin ayah nangis. Jadi dulu yang bawa baju yang berlumuran darah tuh, yang Nabi Yusuf dibilang meninggal, dia yang bawa. Begitu sekarang aku pengen lagi yang bawa, ingin membalas kebaikan dulu aku yang bikin nangis, sekarang aku yang bikin-bikin orang tua tersenyum. Mudah-mudahan kita hadirin bersungguh-sungguhlah kita kalau dulu kita sempat bikin nangis orang tua kita dirin, sekarang membuat mereka bahagia dirin dengan perbuatan baik kita mudahan. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Seandainya kita belum sempat berbakti pada orang tua kita dirin, semasa mereka hidup, berbaktilah kepada mereka setelah mereka meninggal dunia. Cuman gimana caranya dirin? Di halaman 6 ada seorang sahabat mendatangi Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada nggak cara aku berbakti dengan orang tuaku tapi udah meninggal? Kola kata Nabi, ya na'am, ada caranya. Ada lima caranya. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima. Doain orang tua kamu, doain. Dengan doa yang baik-baik ya Allah, jadikanlah kuburnya taman-taman surga. Yang hadirin, doain hadirin. Doain orang tua kita doain ya Allah, mudah-mudahan kau terima amal ibadah orang tuaku. Yang kedua kata Nabi, wal istighfaru lahumah memohonkan ampunan untuk orang tua. Sering-sering kita bilang sama-sama rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi hadirin rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Sering-sering kita bilang hadirin Semoga Allah ampunin orang tua kita, ya kan? Ampunin. Yang ketiga ngapain? Wa infadhu ahdihima, melanjutkan kebaikannya. Yang keempat wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima, menyambung silaturahim yang biasa disambung sama orang tua kita. Yang kelima ngapain? Wa ikramu shadiqihima, memuliakan, menghormati kawan-kawan ayah dan ibu kita. Jadi jadi dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar. Umar bin Khattab sudah meninggal. Dia punya anak namanya Abdullah, Abdullah bin Umar. Populer dengan nama Ibnu Umar. Ibnu Umar satu hari ketemu orang di kota Mekah. Orang udah tua, udah tua gitu tuh. Ditegur oleh Ibnu Umar, ucapkan salam, sallama alaihi Ibnu Umar. Dia hormatin dengan penuh takzim, bahkan dia punya surban wa atahu imamatan kanat ala ra's dia pakai imamah gitu kan dicopotin imamahnya dikasih ke orang ini penghormatan bahkan wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu dia punya kendaraan diboncengin hadirin. Temennya nanya, "Wahai Ibnu Umar, kok kamu hormat banget? Ini orang orang tua, orang kampung. Kok kamu hormat banget? Emang kenapa?" Kata Ibnu Umar, "Inna rojul rajul kana wuddan li Orang tua ini adalah kawan baik almarhum ayahku. Aku mendengar Rasulullah mengatakan termasuk cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan cara ngapain hadirin? Menghormati, memuliakan kawan-kawan orang tua kita. Di mana-mana ketemu teman bapak kita, tegur hadirin. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Bu Haji. Tegur hadirin, jangan ngumpet. Anak-anak sekarang ngumpet. Wah, temen bokap gua tuh ngumpet. Gitu. Ngumpet hadirin. Ngumpet ya. Samperin hadirin, samperin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Loh, siapa ya? Saya anaknya Fulan bin Fulan. Ya Allah, bapak-bapak lu temen gua. Ya hadirin? Ya, udah Pak Haji, lagi belanja. Saya bayarin Pak Haji. Bayarin. Tiga troli hadirin di mall belanja banyak amat Pak Haji. Emang ya, segini saya, yang udah Pak Haji, kebanyakan Pak Haji. Lah, itu mau bayarin. Ya. Senang dia senang hadirin. Senang nih banyak banget belanjaannya. Boncengin hadirin. Eh, Pak, naik motor neng neng neng neng gitu kan. Nah, Assalamualaikum Pak Haji. Lah, siapa ya? Saya nggak mesen ojek loh. Enggak Pak Haji, bukan. Saya ini anaknya. Gitu. Oh iya iya. iya. Bapak lu pas banget ngutang sama gua bapak lu. Ya. Gue cari-cari kemarin. Bukan kali Pak Haji, bener lu mirip. gua liatin muka lu mirip. Samperin, girang hadirin, samperin ketemu orang. Niatnya ngapain? Menyambung silaturahim hadirin dengan orang tua kita. Jadi kalau dulu kita banyak kurangnya, sempurnakan di akhir hadirin. Jadi mudah-mudahan yang dulu-dulu yang jelek ketutupan hadirin. Bahkan yang terakhir hadirin kita ngomongin keluarga lagi nih. Ada ayat di Quran kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba." Wa man taba, siapa yang taubat? Tobat doangan? Enggak. Ngapain? Wa amila solihan. Tobat dan diiringin dengan amal soleh. Itulah dia orang yang tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Bukan tobat Pak tobat. Bukan coba tobat doangan. Tobat ngapain? Taba wa amila solihan. Tobat dan diiringin dengan amal soleh. Itulah tobat yang sebenar. Jadi kekurangan yang dulu tutupin dengan kebaikan di zaman sekarang. Di halaman 8 ada sebuah hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam semua hadirin, pasangan suami istri pasti masing-masing punya kekurangan kelebihan. Betul hadirin? Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Masing-masing punya kekurangan hadirin. Tapi mudah-mudahan juga punya kelebihan yang nutupin kekurangannya. Apa kata Nabi? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman 8 kata Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan beliau bersabda, "La yafruq mu'minun mu'minatan." Janganlah seorang suami membenci istrinya karena kekurangan yang ada pada dirinya atau sebaliknya. Kenapa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar? Kalau dia tidak suka pada satu sisi, maka masih banyak sisi lain yang membuat dia ridho dengan pasangannya. Yang hadirin. Ini hadis mengandung dua pelajaran minimal. Yang pertama, janganlah kita buru-buru tidak suka dengan pasangan kita karena ternyata banyak kekurangan hadirin. Ya, kan biasanya kekurangan kelihatan pas sudah jadi, ya hadirin. Istri bilang begini, Mas, sebelum nikah engkau nggak pernah bilang mas kalau engkau orang miskin. Baru sekarang aku tahu kalau kamu miskin. Kan dari dulu deh udah aku bilang tuh katanya. Sering dulu aku bilang sama kamu, engkaulah hartaku yang paling berharga. Eh, kamu malah bilang, so sweet, so sweet. Aku tuh ngaku dulu deh, kamu aja bilang so sweet, so sweet. Ingin. Iya kan? Aku kan bilang dari dulu, aku nih engkaulah yang paling berharga dalam hidupku. Cocit. Singkat cerita hadirin, semua suami ada kurang ada lebihnya, ya hadirin. Tapi pelajaran kedua, meskipun kita punya kekurangan, milikilah kelebihan hadirin. Nah, yang nutupin kekurangan kita. Apa kata istri Pak Ustad? Suami saya, meskipun dia begitu, tapi dia begini Pak Ustad. Meskipun dia begini, tapi dia begitu Pak Ustad. Ini iya enggak? Suami saya meskipun tampangnya pas-pasan, tapi orangnya baik banget Pak Ustadz. Kalau manggil saya lembut banget Pak Ustadz. Neng, neng. Tongkat mana neng? Tongkat. Lembut banget Pak Ustadz. Kata suami istri saya Pak Ustadz. Orangnya cerdas Pak Ustadz. Dia sekolahnya tinggi. S1, S2. S7 Pak Ustadz. Ini S3, S7. kayak handphone. Nanti. Suami istri saya punya orangnya pinter. Kalau ngomong smart, cerdas Pak Ustadz. Cuman kalau masak kagak bisa Pak Ustadz. Masak air angus Pak Ustadz. Bini saya tuh Pak Ustadz Kata suami yang lain, kalau istri saya posat sekolah sih standar posat cuma ya sarjana S1 dah posat. cuma Cuman kalau pinter enak, kalau masak pinter banget posat. Ada nggak Dirin? Istri saya posat apanya apa aja dimasak enak posat. Tuh daun rambutan posat di ditumis semuanya enak posat. Saya makan mulus posat. Iya kan? Gitu Dirin. Jadi kalau kita punya kekurangan apain? Tutupin Dirin, kelebihan. Sekarang kita mikir semua masing-masing. Apa kira-kira kelebihan yang kita punya nutupin kekurangan kita Dirin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua anak berbakti sama orang tuanya. Ya ngadirin. Ada yang berbakti dengan hartanya, ada yang berbakti dengan waktunya, ada yang berbakti dengan tenaganya hadirin. Saya sadar saya nggak punya duit, saya jarang ngasih uang ke orang tua saya. Mungkin abang saya duitnya banyak ngasih duit. Karena saya jarang ngasih duit, saya tutupin hadirin. Saya punya banyak waktu buat orang tua saya. Ya, Hadirin. Dia sakit saya nganterin segala macam teman rumah sakit Hadirin. Mungkin abang saya nggak punya banyak waktu, dia punya banyak dia berbakti dengan hartanya Hadirin. Ya enggak? Ada anak ngasih duit kagak, nemenin kagak, datang jarang Hadirin. Berbakti dengan apaan Hadirin? Ya enggak? Dengan apa kita menghadap Allah SWT? Ketika dihisab bab birrul walidain, bagaimana baktimu dengan orang tua? Enggak ada Hadirin. Apa kelebihan yang kita punya? Saya tutup dengan tadi syair Imam Syafi'i yang di awal kata Imam Syafi'i saya ulangi wa in kathurat uyubaka fil baraya wa sarraka iyakuna laka ghitaun tasattar bis sakhai fa kullu aibin yughatihi kama khilas sakhau kalau dirimu banyak berlumuran aib dan kamu ingin menutupinya tutupilah aib dirimu dengan sifat kedermawanan karena konon katanya kedermawanan itu menjadi penutup segala kekurangan menutupi segala aib hadirin as-sakhau dafanun lil mudah-mudahan kita dermawan Mudah-mudahan akhlak, kita baik. Mudah-mudahan hadirin ibadah kita banyak, akhlak kita juga baik mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kira-kira demikian yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya hadirin. Jika ada kata-kata yang kurang baik dan kurang pantas mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Eh, mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekian sama-sama kita akhiri. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.